Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Uh, kita melanjutkan uh, materi tauhid. materi pada kesempatan hari ini adalah tentang Ansor Togut. Siapa yang dimaksud dengan Ansor Togut dan bagaimana hukumnya dan apa saja dalil-dalil yang menunjukkan terhadap hukum Ansor Togut. Ansor Togut adalah e, orang atau pihak yang membela atau mengokohkan togut atau sistemnya baik dengan fisiknya maupun dengan lisannya. Jadi setiap pihak atau setiap orang atau setiap eh, dinas yang membela atau mengokohkan togut atau sistemnya baik dengan lisan maupun dengan fisiknya maka dia disebut ansor togut atau para penolong togut atau para pembela togut. Itu yang disebut uh, eh, ansor togut. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ansor togut itu ada dua macam. Pertama, ansor togut dengan uh, lisan dan mereka itu adalah eh, pihak-pihak uh, pihak -pihak yang menggunakan lisannya atau tulisannya atau medianya untuk mengokohkan togut atau mengokohkan sistemnya atau mengokohkan pemerintahannya. Sehingga masuk di dalamnya adalah media-media yang menjadi e, corong togut dalam mengokohkan sistemnya. Juga masuk di dalamnya para e, tokoh atau para duat atau ulama su yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengokohkan sistem togut dan yang mengajak kepada Togut atau memberikan legalitas kepada Togut untuk memerangi para mujahidin yang merongrong sistem Togut atau ingin menegakkan uh, hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ulama-ulama yang menyebutkan para togut itu sebagai ulil amri yang wajib ditaati dan mereka menyebut para mujahidin yang ingin menegakkan hukum Allah sebagai orang-orang yang harus ditumpas dan diberantas, mereka itu adalah termasuk ansor togut. Juga media-media yang e, mengajak manusia untuk loyalitas kepada e, togut atau hukumnya, mereka juga media ini termasuk ansor togut. Itu ansor togut dengan lisan. Dan yang kedua ansor togut dengan fisik, yaitu orang yang menggunakan fisiknya atau senjatanya di dalam rangka mengokohkan sistem togut atau mengokohkan togut itu sendiri. Ini adalah termasuk ansor togut masuk di dalamnya adalah aparat-aparat tentara, polisi, atau intelijen yang mereka bekerja untuk mengokohkan togut atau sistem togut tersebut. Mereka termasuk ansor togut. <clears throat> Eh, kemudian hukum ansar Togut. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Togut adalah kafir. Bahkan Togut itu lebih kafir daripada orang kafir karena setiap Togut pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir dia itu Togut, Karena Togut itu tidak cukup pada kekafiran pada dirinya sendiri, tapi mengajak manusia untuk menjadi orang kafir. Jadi setiap Togut pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir dia itu togut. Karena ada banyak orang-orang kafir tapi mereka bukan togut. Nah togut itu kafir. Karena keimanan seseorang tidak menjadi sah kecuali kalau kafir kepada togut. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا Barang siapa kafir kepada togut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwah al-wusqa ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus yaitu la ilaha illallah orang tidak sah keimanannya kecuali kalau kafir kepada taubat bila saja orang tidak menjadi seorang muslim tidak menjadi seorang mukmin kecuali bila kecuali bila dia itu kafir kepada taubat berarti taubatnya itu sendiri adalah kafir bahkan lebih kafir karena orang tidak sah menjadi orang muslim kecuali kalau kafir kepada taubat. Berarti taubat adalah e, lebih kafir daripada orang kafir. Jadi taubat adalah kafir. E, dan ansor taubat karena dia membela-bela taubat maka statusnya sama dengan taubat itu sendiri. Itu statusnya sama kafirnya karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara e, togut dengan ansornya, menyamakan antara ansor togut dengan togutnya itu sendiri pada hukum dunia dan dalam hukum akhirat. Allah menyamakan antara e, ansor togut dengan togut pada hukum dunia dan hukum akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengazab Fir'aun, togut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab Firaunnya saja, tapi mengazab uh, para pembelanya, bala tentaranya, pasak-pasaknya yang mengokohkan sistemnya. Ya Allah uh, tenggelamkan di Laut Merah itu bukan Firaunnya saja, tapi berikut bala tentaranya. Allah memberikan sanksi kepada uh, Fir'aun juga kepada bala tentaranya. Dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan sanksi dunia kepada ansar togut dan kepada togutnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa fir'aun zil awtad, alladzina tagaw fil bilad, fa'aksaru fiha al-fasad, fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Wa fir'aun zil awtad, dan fir'aun yang memiliki banyak bala tentara. Wa fir'aun zil awtad, alladzina tagaw fil bilad, yang melakukan uh, sikap aniaya di muka bumi. Fa'aksaru hal fasad di mana mereka melakukan banyak kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim maka Allah menimpakan kepada mereka. Bukan kepada dia, tapi kepada mereka. Itu kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Karena yang melakukan kerusakan-kerusakan itu adalah bala tentara atas perintah Togut Fir'aun. Jadi yang melaksanakan tugas-tugas di tengah lapangan, di lapangan yang terjun ke masyarakat dalam menindas itu bukan togutnya. Togut hanya memerintahkan, menetapkan aturan dan yang melaksanakannya adalah bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'aksaru fi hal fasad mereka itu bala tentara dan Firaunnya itu melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Firaun dengan perintah dan aturannya Bala tentara dengan prakteknya. Maka wa fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Maka Allah menimpakan kepada mereka cemeti siksaan. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kepada mereka, e, menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di laut merah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi menyamakan e, status bala tentara Firaun itu ansor togut dengan Fir'aun yaitu Tawgut dalam apa sanksi hukum dunia. Dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Kami ambil kami azab Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian kami lemparkan ke dalam laut. Di sini, fa'akhaznahu wa junudahu. Allah mengazab Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun, Togut, dan bala tentaranya, ansornya. Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan, menenggelamkan mereka ke dalam laut merah. Allah mengazab mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara sanksi antara uh, togut dengan ansornya dalam sanksi hukum dunia. Kemudian alasan kedua kenapa ansor togut itu statusnya sama dengan togut dari sisi kekafiran ya. Tadi pertama karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara togut dengan ansornya dalam hukum dunia, sanksi hukum dunia dan juga Allah Subhanahu wa taala menyamakan togut dan bala tentaranya juga para pembantunya dalam hukum akhirat. Dalam hukum akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Inna fir'auna wa hamana, sungguhnya fir'aun, wa hamana dan haman menterinya, pembantunya wajunudahuma dahuma dan bala tentaranya itu ansornya kanu khati'in mereka itu adalah orang-orang yang bersalah yang bersalah terdakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan sanksi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan Firaun kemudian Haman pembantunya, menterinya, para pejabatnya dan wajunudahuma dan para tentaranya, ansornya, para tentaranya, yaitu ansornya, kanu khotiin. Mereka itu orang-orang yang bersalah yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara Firaun, Tawud, dan bala tentaranya itu ansornya dalam hukum dunia dan dalam hukum akhirat. Sehingga Togut dan eh, ansar togut satu sesama dengan togut yaitu kafir. Dikarenakan kenapa ya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara to ansar togut dengan togut dalam status hukumnya dikarenakan togut itu dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia inginkan berupa kekafiran-kekafirannya dan kezaliman-kezalimannya kecuali dengan adanya ansor yang menegakkannya, yang membelanya. Karena yang Togut cukup memberikan perintah yang melaksanakan di lapangan, yang terjun dalam medan pertempuran atau dalam pelaksanaan ke tengah masyarakat adalah bala tentaranya. Jadi Togut tidak bisa melaksanakan e, kekafirannya, kezalimannya, kecuali dengan adanya ansor itu yang menjadi para pelaksana. Dan juga Togut tidak bisa melindungi dirinya dari eh, apa tindakan orang-orang yang ingin membunuhnya atau orang yang ingin menjatuhkannya kecuali dengan perlindungan ansor togut. Seandainya eh, apa masyarakat marah kepada umpamanya Firaun, masyarakat jumlahnya ribuan, Firaun sendirian, tentu tidak, tidak, tidak bisa melawannya. Tapi yang membuat masyarakat takut mendekat kepada Fir'aun, takut melawan kepada Fir'aun, dan Fir'aun terlindungi karena adanya bala tentara yang melindungi keselamatan Fir'aun tersebut. Yang melindungi keselamatan para uh, presiden, ya, bala tentara yang melindunginya. Kalau seandainya ada orang-orang yang tidak suka kepada presiden atau kepada perdana menteri, tentu mereka bisa mengeroyoknya rame-rame. Tapi yang membuat mereka tidak melakukannya dan mereka takut dan presiden atau perdana menteri terlindungi karena ada bala tentara yang melindunginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan status togut dan ansornya dalam hukum dunia dan hukum akhirat. Oleh sebab itu ansor togut hukumnya adalah orang kafir. Adapun dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan uh, kekafiran Ansar Togut sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Ijma para ulama. Yang pertama di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 76, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa alladzina amanu orang-orang yang beriman yuqatiluna fi sabilillah mereka itu berperang di jalan Allah walladzina kafaru dan orang-orang kafir itu yuqatiluna fi sabilit mereka berperang di jalan Togut. Berperang dalam, dalam rangka mengokohkan Togut atau sistemnya. Faqatilu awliya syaitan. Maka perangilah wali-wali syaitan itu. Itu ansar Togut atau uh, yang berperang di jalan Togut disebut wali-wali syaitan. Inna kaidah syaitan ikana da'ifah. Karena tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berperang dalam rangka mengokohkan togut atau dalam rangka membela togut disebut sebagai alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dan disebut sebagai aulia syaitan, wali-wali syaitan. Ayat ini menjadi dalil yang menetapkan bahwa hukum asal pada bala tentara togut itu adalah kafir. Hukum asal pada bala tentara togut itu adalah kafir. Al-aslu fi juyushi at-taghut al-kufru hukum asal pada bala tentara tawud itu adalah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili tawud dan orang-orang kafir itu berperang di jalan tawud. Setiap orang yang berperang dalam rangka mengokohkan togut atau di jalan togut, maka dia adalah orang kafir dengan penegasan ayat An-Nisa ayat 76 ini. Ini dari pertama. Sangat sorih, sangat jelas, mengukuhkan, menetapkan bahwa orang yang berperang di dalam rangka mengokohkan togut atau membela togut atau membela sistemnya atau mempertahankan sistemnya adalah kafir. Orang yang berperang dalam rangka mengokohkan Pancasila dia kafir. Orang yang berperang dalam rangka mengokohkan demokrasi maka dia kafir. Orang yang berperang dalam rangka mengokohkan e, pemerintahan yang berhukum dengan hukum togut bukan dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini dari pertama. Kemudian dari selanjutnya dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ke dalam cahaya dan orang-orang kafir itu pemimpin-pemimpin mereka itu adalah Tawud yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang menjadikan togut sebagai pemimpinnya adalah orang-orang kafir. Sedangkan ansor togut, bala tentara togut, para polisi togut, mereka adalah orang yang menjadikan togut sebagai pemimpinnya, sebagai pemimpin tertingginya, di mana mereka memberikan loyalitasnya, memberikan kesetiaannya, memberikan janji untuk taatnya kepada tauhid tersebut. Dan yang mengangkat para pemimpin Ansor Togut pun itu adalah apa? Adalah Togut. Yang mengangkat pemimpin polisi adalah Togut, presiden. Yang mengangkat pemimpin tentara adalah Togut juga. Itu presidennya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang menjadikan togut sebagai pemimpinnya, Allah menyebutnya sebagai orang-orang kafir yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ini dalil yang sorih, yang tegas, yang menjelaskan bahwa ansar togut itu adalah kafir karena mereka menjadikan togut sebagai pemimpinnya yang mereka lindungi, yang mereka bela, dan yang mereka laksanakan perintah dan titahnya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat eh, uh, 257. Eh, Kemudian dalil selanjutnya, dalil selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia, sebagai para pelindung, para penolong, para pembela, para Eh, pemimpin kalian. Kenapa? Karena sebagian mereka itu pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Dan barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka, maka sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Eh, orang yang tawali kepada mereka, kepada Yahudi, Nasrani, atau kepada orang kafir, karena penyebutan Yahudi dan Nasrani di sini bukan terbatas bahwa yang tawali menjadi kafir kepada uh, uh, kepada mereka itu eh, hanya kepada mereka saja tawali itu menjadikan kekafiran, tapi kepada setiap orang kafir. Jadi barang siapa yatawallahu minkum, barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka, para ulama menjelaskan wa man zaharahum ala muslimin barang siapa membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin fa innahu minhum maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka ay kafirun misluhum kafir sama dengan mereka kafir sama dengan dengan mereka jadi orang yang membantu orang kafir dalam hal ini adalah tobat dalam memerangi kaum muslimin itu para mujahidin, muwahidin, maka statusnya minhum bagian dari mereka sama kafirnya dengan mereka. Sedangkan yang dilakukan oleh Ansar Togut adalah membantu Togut di dalam memerangi, memberantas orang-orang yang merongrong sistem Togut yang termasuk orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah, ingin menegakkan Tauhid. Nah mereka memeranginya. Makanya zaman sekarang mereka ber, e, melakukan kemupakatan untuk apa? Untuk e, memerangi jihad, memerangi ajaran yang yang benar. Sedangkan tugas daripada togut, ansor togut adalah membantu togut dalam mengokohkan sistem ini dan memberantas setiap orang yang berupaya untuk mengganti sistem togut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya. Dalil selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wa nabi wa ma unzila ilaihim attakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun seandainya mereka itu beriman kepada Allah kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi itu tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya mereka itu benar iman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada Alkitab, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Artinya kebalikannya orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin orang yang menjadikan togut sebagai pemimpin berarti mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi dan Alkitab. Artinya mereka adalah orang kafir. Jadi orang yang menjadikan togut sebagai pemimpinnya, dia adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Nabi dan Alkitab. Walaupun mereka mengklaim beriman kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi dan Alkitab. Di ayat ini sangat sore bahwa seandainya orang Ya. Seandainya orang itu beriman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab, tentu tidak menjadikan Togut sebagai pemimpinnya. Ketika mereka menjadikan Togut sebagai pemimpinnya, artinya mereka tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Alkitab. Kemudian Eh, dalil selanjutnya dalil selanjutnya yang menjelaskan tentang kekafiran Ansor Togut ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 11, "Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli al-kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada." wala in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun alam tara ila alladziina nafaqu apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang munafik yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli kitab mereka berkata berjanji kepada ikhwan-ikhwan mereka dari kalangan ahli kitab itu orang-orang Eh, orang-orang uh, Yahudi. <clears throat> Lain ukhrijitum lanakhrujanna ma'akum. Sesungguhnya seandainya kalian diusir, diusir oleh Rasulullah, tentu kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan mentaati seorang pun dalam hal yang menyusahkan kalian. Wa in qutiltum dan bila kalian diperangi lanan sorannakum. Kami benar-benar akan membantu kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka itu benar-benar berdusta. Di sini orang-orang munafik yang zahirnya muslim mereka memberikan janji kepada orang-orang Yahudi sekitar Madinah bahwa kalau orang-orang Yahudi itu di, diusir oleh Rasulullah, tentu mereka orang-orang munafik itu akan ikut keluar pergi bersama mereka. Dan kalau mereka diperangi oleh Rasulullah dan oleh kaum muslimin, tentu orang-orang munafik itu akan membantu orang-orang Yahudi dalam memerangi Rasulullah SAW. Ini janji orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menyebutkan bahwa janji mereka kepada orang Yahudi itu bohong. Wallahu yashadu innahum lakazibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu benar-benar bohong. Walaupun janji orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi untuk dalam rangka membantu mereka itu bohong. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sudah memponis mereka menjadi orang kafir dengan mempertautkan ukhuwah kufriyah persaudaraan di atas kekafiran dengan sebab janji bohong untuk membantu mereka dalam memerangi Rasulullah SAW. Bila saja orang yang berjanji bohong akan membantu orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan dengan orang yang berjanji benar-benar akan membantu orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin seperti janjinya para ansor togut di dalam e, memerangi para muwahidin dan mereka bukan berjanji bohong, tapi mereka mempraktekannya pada fakta dan waki tugas mereka dengan apa memburu setiap orang yang merongrong sistem taubat dan ingin menegakkan hukum Allah. Berarti mereka lebih kafir lagi. Bila sekedar baru janji saja akan membantu Togut dalam memerangi kaum muslimin, diponis kafir apa gerangan dan orang yang memang terjun praktek langsung memerangi mujahidin untuk mengokohkan sistem togut. Maka mereka lebih kafir lagi. Itu dalam surat uh, Al-Hasyr ayat 11. Kemudian uh, firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Mengkana adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduun lil kafirin. Barang siapa dia itu menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat-malaikatnya, dan bagi rasul-rasulnya, juga musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini orang yang menjadi musuh bagi Allah, orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi para rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir itu. Di sini Allah memponis kafir orang yang memusuhi Allah, malaikatnya, para rasulnya. Sebab nuzul ayat ini adalah kaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka ketika mengetahui bahwa yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah SAW itu adalah malaikat Jibril, mereka mengatakan Jibril itu musuh kami dari kalangan malaikat. Jibril itu musuh kami di sini. Yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi adalah malaikat Jibril. Satu Rasul Allah dari kalangan malaikat saja. Nah, kan walaupun yang dimusuhi oleh Jibril oleh oleh orang-orang Yahudi itu satu malaikat yaitu satu utusan Allah dari kalangan malaikat saja Allah Subhanahu wa taala menyebut sikap mereka itu sebagai sikap memusuhi Allah yang mengutus Jibril dan e, memusuhi semua malaikat dan utusan Allah karena memusuhi satu rasul Allah sama dengan memusuhi seluruh rasul-rasul Allah ketika kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh me mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh adalah Nabi Nuh. Karena sebelum Nabi Nuh belum ada para rasul. Tapi Allah menyebut kaum Nabi Nuh sebagai orang-orang yang mendustakan para rasul. Karena mendustakan Nabi Nuh saja. Ini karena mendustakan satu e, rasul sama dengan mendustakan semua rasul dan mendustakan Allah yang mengutusnya. Maka di sini juga ketika e, mereka memusuhi malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah dari kalangan malaikat itu sama dengan memusuhi seluruh utusan Allah dan memusuhi Allah yang mengutus mereka. Nah, di sini yang memusuhi eh, satu utusan Allah itu disebut memusuhi Allah dan memusuhi seluruh rasul-rasul Allah dan Allah mencapnya sebagai orang yang kafir. Orang yang memusuhi satu rasul Allah itu adalah disebut sebagai orang kafir diponis sebagai orang kafir. Sekarang e, sikap permusuhan macam apa yang lebih dahsyat terhadap Allah dan Rasulnya dari sikap Togut dan ansornya yang bekerja sama untuk apa menegakkan hukum Togut dan mengokohkannya serta memberantas orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah. Ini adalah sikap permusuhan yang sangat dahsyat sekali sehingga mereka lebih layak untuk disebut musuh Allah dan sebagai orang-orang yang yang kafir. Itu diantara dalil pada banyak sekali dari dari Al-Quran tentang hal e, kekafiran para ansor togut. Kemudian kita mengambil dari dari As-Sunnah. Dalam As-Sunnah. Ketika e, perang Badar, Al-Abbas waktu itu ber, dipaksa oleh kaum musyrikin untuk berada di barisan mereka memerangi Rasulullah SAW. Al-Abbas Akhirnya ikut dalam barisan mereka karena dipaksa. Kemudian ketika perang Badar, Al-Abbas termasuk yang ditawan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditawan, eh, Al-Abbas mengatakan, saya ini Muslim. Saya ini Muslim, saya dipaksa. Maka Rasulullah SAW, Amma zahiruka fa'alaina wa amma sariratuka fa'ilallah. Adapun zahir kamu, maka terhadap kami dan adapun batin kamu maka diserahkan kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW e, memerintahkan Al Abbas untuk menebus dirinya dan dua keponakannya. Di sini Rasulullah SAW memperlakukan Al Abbas dengan perlakuan yang sama diberlakukan kepada orang kafir. Tatkala saat itu Al Abbas berada di barisan kaum musyrikin memerangi Rasulullah SAW dan beralasan dengan terpaksa dipaksa karena di sini Abbas beralasan dengan terpaksa dipaksa maka Rasul secara zahir menghukumi Al-Abbas sama dengan layaknya orang-orang kafir hukum dilakukan kepadanya tapi batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila saja orang yang mengaku dipaksa digusur dalam barisan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin dihukumi secara zahir oleh Rasulullah SAW layaknya orang kafir, ditawan dan disuruh nubus dirinya sendiri, maka apa gerangan dengan sikap ansor Togo dari kalangan bala tentara dan polisi dan intelijen dan yang lainnya yang mana mereka tidak dipaksa bahkan mereka mendaftarkan diri bahkan mereka mendapatkan gaji dan tunjangan di dalam melaksanakan tugas mereka tersebut maka mereka Eh, kafir secara zahir dan juga mereka kafir secara batin karena tidak ada ikrah terhadap diri mereka. Kemudian uh, eh, dari selanjutnya adalah uh, dari ijma para ulama ijma para ulama. Para ulama telah ijma bahwa barang siapa e, membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, maka dia kafir. Termasuk pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah adalah apa? E, man zahara al-musyrikin ala muslimin. Orang atau muzaharatul musyrikin ala muslimin membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin itu kafir dengan berdasarkan ijma ulama berdasarkan ayat-ayat yang tadi e, sudah saya sebutkan sebagiannya dalam daya-daya kekafiran Ansar Togut. Jadi e, ijma para ulama bahwa orang yang membantu orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin adalah kafir. Hukumnya adalah kafir. Jadi muzaharatul musyrikin adalah muslimin adalah sikap kekafiran yang mengeluarkan dari Islam walaupun umpamanya hati tidak menyukai tapi yang jelas sikapnya membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum kaum muslimin uh, pada zaman uh, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab eh, pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq banyak orang-orang murtad di antara orang-orang murtad ada yang menjadi uh, para pembela Musailamah al-Kazzab orang-orang yang menjadi uh, membenarkan kenabian Musailamah Al-Kazzab. Memberikan loyalitasnya kepada Musailamah Al-Kazzab. Dan menjadi bala tentara mereka. Maka para sahabat ijma atas kekafiran, kekafiran bala tentara Musailamah Al-Kazzab tersebut. Makanya dikirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Atas ijma sahabat untuk memerangi orang-orang murtadun. Kemudian selanjutnya adalah uh, dalam kaidah fiqhiyah, kaidah fiqhiyah bahwa eh, ta'ifah mumtaniyah bisyaukah, kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan, kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan, status para anggotanya itu adalah tergantung status status pimpinannya. Kalau pimpinannya murtad, maka status bawahan juga sama kafir murtadnya. Kalau pimpinannya adalah khawarij, maka setiap individu anggotanya adalah khawarij. Kalau pimpinannya adalah bugot, para pembangkang, pemberontak, maka seluruh anggotanya adalah para pembangkang, bugot. Jadi dalam kaidah fiqhiyah, bahwa status eh, anggota-anggota uh, ta'ifah mumtani'ah bisyaukah, kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan, status anggota-anggota itu tergantung status pimpinannya. Pimpinannya murtad, maka bawahan juga murtad. Makanya Pak eh, Ta'ifah Mumti'aniyah yang Musailamah Al-Kazab, karena dianya murtad, maka seluruh anggota-anggotanya adalah wanis murtad oleh para sahabat. Khawarij pada zaman Ali, ketika mereka berperang, setiap individunya disebut Khawarij. Maka mereka Pak Mumtani Mumti'aniyah Bisyaukah. Kemudian juga ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau e, waktu itu e, apa e, menentang Ali radhiyallahu taala anhu sebagai e, bugot. Maka disebut para anggotanya apa bugot juga. Rasul mengatakan tentang e, Ammar ibn Yasir taktul taktul ammaron atul baghiyah. Ammar itu akan terbunuh oleh kelompok yang membangkang Ammar pada perang Siffin berada di barisan Ali radhiyallahu taala anhu dan terbunuh oleh pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi setiap e, kalau pimpinannya Tawud, maka Taifah Mumtani'ah e, yang melindungi Tawud itu adalah kafir juga seluruh individu-individunya. Dikarenakan mereka memberikan tawali kepada Tawud tersebut Sedangkan tawali kepada orang kafir merupakan kekafiran. Sehingga disimpulkan bahwa status ansar togut itu setiap individu ansar togut baik tentara maupun polisi maupun uh, mukhabarat intelijennya mereka adalah kafir. Nah ini materi kita pada kesempatan hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.